Jadi maksudnya kulon saat ini ben sampean tambah seneng kanjeng Nabi. Piye-piye saiki dunia iku ana kontrol hukume pangeran mergo ajaran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama ora yang ngeri. yang ngeri ini wow, misalnya petinju adu menusa halal ta ora? Yo haram menusa kok didu. Tapi umpama ora ana ajarane Nabi, tinju iku piye? Wah, olahraga terbaik di dunia itu tinju loh cara pakar-pakar humanisme. Karena yang kalah pun dapat uang banyak. Oh, cara kowe melarat kan dadi petinju langsung suke. Misalnya sing menang sak miliar, sing kalah kuwi jek 300 juta. Mulane olahraga terbaik di dunia jumlah tinju. Perkara sing kalah lah iku. Dalam analisis gak nganggo hukum kan. Mana ono olahraga tinju kabeh wae, perkarane sing kalah pun untuk duit. Aku nak tinju yo ya iri kok pena. Cara orang haram santri kula tak kon tinju mergo kalah lah mesti entuk Lu jelas niku pancen aturane ngotot, sing menang sak mene, sing kalah Ya begitu semua. Di kula nanti kadang mikir, ya Allah. Sing darani apik iku napa? Ya ma hasanah syar'u yang dianggap baik oleh syariat itu dianggap baik. Tapi nanti hukum adat ila yaumil kiamah itu seperti yang saya utarakan tadi. Mulane Allah akhirnya gawe contoh loro. ono nabi saurip-uripe melarat, ya tetap nyembah pangeran, rupane Nabi Isa. ono sing saurip-uripe sugih, tetap nyembah pangeran. Rupanya Nabi Sinten Sulaiman. Karena tadi umpama Nabi Sulaiman nyembah pangeran terus wong darani lancen awak ayam wis karek tinggal salat ngono. Repot, akeh lho saiki wong ngamati kiai, bangkune kiai ora men salat e ya, uripe wis penak. <laughs> Waduh. Lah tapi kowe ora usah terprovokasi terus nunjukno ning masyarakat, aku tak urip rapenak tapi tetap sujud. Ya ora <laughs> iso. Ora usah nantang pangeranmu. Kowe nak melarat tenan terus buruh ning wong liya pas wae sujud wae dikongkon kerja nek ora dipecat lara kowe. Wis meneng ae nek ana ngomong wis meneng ae. Mau malah wae percontohan. Yo lara tenan, marah ku lara tenan. Delok wae lara meneng alami. <laughs> ya tapi itu ya itu seperti itu. Lan kula nganti saat niku gak ada perhitungan. Aku apike. Kulo sering nangis lho. Kulo nak ngaji teng narukan niku sing ngaji nggih kata teng sarang nggih kathah sering nangis. Gusti kulo niku mboten seneng terkenal, ya ora seneng di murid kathah. Tapi kulo wajib nerangno ilmu ning gone wong sak aki-aki. Sakira tengah-tengah ngeten niku. Kulo niku PD pas mulang tok ngeten. Nak ditamoni ora pati itu. Karena nak ngaji ku hadisnya jelas. Wong ngaji golek ilmu ku hadisnya jelas. Kemudian kok sampean golek terus ku hadisnya jelas. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal Eh, pokoknya golek ilmu itu mesti swarga kan. Pemenang golek ra kecekel-kecekel kene. Lha <laughs> kula nara hadis hati wedi. Gusti nak hukume sing wis ngalim, sih wis entuk sing ra golek wah ya repot. hati sih gak goruhin mergo sing cek golek. mengani kira salim wis golek umur hati sih gue jaminan gak sing napa? Golek. Ora hati sih gue kanggo sing to, Sing entuk ilmu gue iku ora hati sih, sih apa? Maksudnya sing alim ono hadis Dewi kan. Pokoke hadis iku ganggu sing boleh. Lane Pak Hamid Pasuruan almarhum niku ah, terkenal wali niku manjain wali sama jalur wong alim nih. Niku kalau gadah pernah Pak D, Pak D, Pak begini Lasem. Nah, Pak Hamid yang Lasem. Niku angger wong sering sowan kan store Quran. Pak Kaji ngapa ngapal Quran di store kulo, Nggih, bang? Karena store sak jus mati, kadang ya tolong jus mati. Ya kayak sing mati dalam keadaan tiga juz. sing akeh ya tulung juz. Lo pengen praktek nama Mustafa tak tahu nih, tapi tapi nggak terus mati mau tengah-tengah tuh. <laughs> Enggak naik tua mau. Tapi umur berapa? Orang waya mati, orang utara gue. Oleh muni terang banter. <laughs> Kayak roh ajale ketika itu banyak-banyak yang kejadian seperti itu. Biasanya wong wong umur swidak ditawani paham. Ada kiai yang agak teman itu wanita kok. Mbah Sirine nopo gaya ajaran ngoten. Sekarang tua kok ngapal Al-Qur'an. Dari Pak Hamid, wong tua lah itu nom nih dua hal, yaiku kepengen suka, kepengen kepengin mapan. Ya wong kan ketika Nabi kan wong itu suatu wae kecuali loro, al khirsu wal amal. nih kepengen maafan iku cek tinggi lah itu repot. Wong ape mati, cita-citane cek kepen suke. Berarti ditulis pangeran hadza yamut iki mati tapi cita-citane kepengin suke. Tapi nak takkan ngapal Quran kan statusnya itu iki mati dalam keadaan kepengin ngapal Quran. Jadi himah itu Nah, itu mlebu hadis man salah katorikon yaltami sufi ilman sahalallahu lahu torikon ilal jannah dipahami Hamid Jadi ya itu jenenge wali tenan. Jadi orang itu bikin solusi piye ya supaya status ruhin ora wong sing kepengin mapan, tapi kepengin sing apal Quran. Kon ngapal lo. Tapi nak saiki kan dekne emosinya masih tinggi, kepengin naklokno dunia. Wah, <laughs> betul. Soben kene umur apa? Umur sita ya, dia. Ya <laughs> sita nggak setor. Patang jus krungu kabar. Yes, <laughs> saya nah, pas mati itu jenis yaltami sufihi ilma. Yo ana. Kula niku rada cocok. Lah nang apa labet wis ngaji ngene nah sang rahat ngaji nganti tuwa ngono wis pokoke cek golek napa? Mang luar biasa mong golek ilmu. Mergi niku wau sing iso jaga donya namung elmune ulama. Iku kula rasakno tenan. Kulo nu duwe kanca kathah sing kerja teng Korea, teng Taiwan, bahkan teng kene Amerika kuwatahi rata-rata wong awam kan kerja-kerja kasar teng. Nak cerita kulo nggih seneng tenan, nate ngaji bapak seneng tenan. Kalau nanti teng Malaysia nili santri santri bapak yang kerja, masa aku salah hendak baru kayak tahu ngaji apa jinan. Memiliki uang idan kabis serai idan kulo tok. Perkara ini, <laughs> tapi ya, perkara ini boleh cek sholat, terus lihat ada sedan kabeh rawan sing sholat. solat. cek gua ya deh, yakin nak waras dewi. Lo coba kalau dia kan tidak pernah ngaji, mungkin cara berpikir uang Indonesia aku pemalas kayak pakar-pakar jurnalistik. Orang Indonesia itu pemalas. Gaya jalannya orang Indonesia dengan orang Singapura saja Beda. Wah, oh, mau bakasane ku Lihat itu orang Indonesia, cara jalan beda, jalannya para pemalas. Lihat jalannya orang Singapura, bergegas, dinamis, ngobel jadi. Wis ngono pokoke pikirane mergo jalan sing tegas ku ngasil dhuwit sing nglunglae ku. Tapi nak pikirane wong soleh kan ora. Eh, wae ra sujud elek udah kok repot, wae ra sujud elek wangel temen. Penak di. <laughs> Sokoke mau mikir bulat-bulat sokoke akhirnya gak gak wasjud ya ora tarik mau wae itu ya wasjud. Tarif. Terus ngono, nyatane tenan. Santri-santri sing teng Malaysia, teng Singapura, sing kerja-kerja ngono nak ndek dhuwit yang ngirimi masjid setempat, pondok setempat. Ya eling ae dekne. Dan dia tidak pernah bilang misalnya kampung halamannya lebih buruk mereka wonge dora tertib, gak dinamis, gak mobil ora. Pikirane wong luwe apik nyatane sujud. Ya yes, ngono. Nah, pikiran ini sudah mulai entek, mulai tak kampanye. No. gue lah aku tekem wis do kanut-kanut aku serah. Mulai tak lurus, no, <laughs> paham ya? Jadi ngaji gitu, dianggap aja obat, <laughs> paham ya? Dianggap. Ben utekmu di delok pangeran bener. Pangeran mirsani utekem orang orientasi ini dunia. Mengkaji Nabi nak dungo seperti Allahumma la tas'ali dunya akbaro hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah jadi jangan sampai jadikan dunia ini inti dari ilmu saya. Pokoknya Nabi wis pirsa umat sok ben iku menjadikan dunia itu dari dianggap ana apa intine sampai Nabi itu marai itu Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmin. Jangan jadikan dunia ini orientasi saya atau menjadi ilmu terbaik saya. Itu kabeh-kabeh ukurane napa? Ukurane apa dunia. Jadi cara wong soleh misalnya numpak mobil pikirannya Pak mobil Alphard orang motor bismillah Masya Allah ini kena anak yang mau lali motor bismillah. buat Pak sepeda elek maca bismillah alhamdulillah cek motor apa bismillah sing ngono ae pikiran orang soleh pokoknya wis ngono. Pokoknya aneh jangan orang soleh kok aneh. Tapi ku mahal lu nazarillah. Tapi soleh yang lagi mahal lu nazarillah. Sing jadi pertimbangannya Allah mengabadikan dunia ora seksual, baru ya barokah pikiran-pikiran seperti itu. Mulane apa anggere penyiksa satu kampung kok ana wong alim di kampung iku ora sida. Piye-piye wong alim sing pikirane cek bener. Mulane omahe wong alim ning donya iku kaya lintang sing ning langit ini ning hadis kudu. Mulane omahe wong alim nggo titen-titenan ya pengira. Ana alamate populer ning langit. Omamu ora populer. Gak ana catetane. Usem kabeh ora jelas. <laughs> Paham ini penting. Imam Malik terus cerita bahwa populer tolibul ilmi ini cerita Imam Malik guru Imam Syafi'i itu nganti dia ngalami Yahya bin Yahya itu akhirnya jadi murid para ke Imam Malik. dia ngalami wong ono cah mati semua ulama sak Medina delalah melok nyolati kabeh. Bahkan ulama sing kelas-kelas mujtahid niku nderek noto batane noto liang lahate. Nah, terus suatu saat bocah niku mimpi ketemu wong soleh niku. Niku Ditanya, apa yang kamu peroleh dari Allah? Dari baru kayak gue ilmu, aku bik nabi mau kacek tolong soft jadi. Kacek tolong nopo Soft. Tolong soft itu sudah termasuk dia, berarti dengan nabi hanya dua soft. Itu ada nabi, terus ada para sahabat, terus di belakangnya ada dia. Tidak hebat tenan. nabi, terus sahabat, terus dia.